Dan kita berharap kepada Allah senantiasa untuk memberikan taufik kepada kita. Karena tanpa pertolongan, tanpa inayah, tanpa barakallahu fikum hidayah dan taufik dari Allah kita tidak akan mampu untuk melakukan satu kebaikan walaupun ringan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Situasi yang hujan Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk tidak menjadikan penghalang kita dari tolabul ilmi. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah hajatuna ilal ilmi ahwaju ilaina min hajatina ila ta'ami wa syirab. Kata beliau, kebutuhan kita seorang muslim terhadap ilmu agama. Ini lebih sangat amat kita butuhkan dari sekedar butuhnya kepada makanan dan minuman butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih sangat dia butuhkan <clears throat> daripada sekedar makan dan minum. Kok bisa demikian ya? Kenapa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Li'anna hajatana ila ta'ami wa syarab yaum au yaumain." Karena butuhnya kita kepada makanan dan minuman sehari atau dua hari saja. Maknanya, seorang tidak makan seharian, tidak minum seharian masih kuat untuk hidup. Dua hari pun masih mampu sebagiannya. Nah, namun berbeda kata beliau hajatuna ilal ilmi adadal anfus. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini sepanjang nafas kita masih berfungsi. Seorang tanpa ilmu agama terancam beramal dengan amalan yang menyimpang. Seorang tanpa ilmu agama maka tidak ada benteng untuk membentengi bisikan syaitan. Seorang tanpa ilmu agama nyaris dia hidup di atas kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya hidup di atas kemaksiatan? Apalah artinya hidup tiada ketaatan kepada Allah? Lihatlah al-imam syafi'i rahimahullah menyatakan. bahwasanya kata beliau. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Atau kata beliau sebelumnya. Malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan. abdul al jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim. Wakta syababihi. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Fa illam yakuna la'tibara fi qimatihi. Atau Kata beliau, seorang yang tidak pernah mencicipi malam yaduk belum pernah merasakan dhullat ta'allumi sa'atan, susah beratnya untuk belajar ilmu agama walaupun sesaat. Tidak pernah mencicipi sama sekali beratnya belajar ilmu agama tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi maka dia akan merasakan betapa hinanya jadi orang yang bodoh seumur hidupnya. Dia mengatakan masa perkara seperti itu aku bisa tidak tahu padahal usiaku sudah tua. Sungguh merasa rendah jadi orang yang bodoh. Lihatlah. Maka kata alimah musyafi berikutnya. Wallahi. Demi Allah hayatul fata, hidupnya seorang pemuda akan menjadi hidup bil ilmi kau dengan sebab memiliki ilmu agama dan juga ketakwaan, ilmu yang diamalkan. Fa'ilam yakuna kalau tidak ada padanya kedua perkara ini. Tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ketakwaan. La tibarofi kimatihi Maka tidak dianggap keberadaannya tidak ada nilainya. Nah, Yang sebelumnya waman fatahu ta'lim waqta syababihi, maka orang yang terlewatkan mau belajar ilmu agama selagi kesempatan masih ada, maka fakabir alaihi arba'an, takbirlah empat kali. Makanya apa? Liwafatihi, dianggap seperti orang mati. Takbir atasnya empat kali untuk kematian yang ada padanya. Mati, tidak memiliki ilmu agama. Naam. Nassallallahu salama wal afiyah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting kita belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan niat di dalam duduk bersimpuh mempelajari tuntunan syariat ini yang diambil dari sumber Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pula Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencerna, kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di sore hari ini kita masih membicarakan tentang hadis-hadis yang menerangkan sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk pada hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Dibawakan oleh muallif rahimahullah an Amr ibni Yahya al-Muzani Al-Mazini dari Amr bin Yahya Al-Mazini meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam an abihi dari bapaknya. Qala, bapaknya mengatakan kepada Amr bin Yahya Al-Mazini mengatakan kepada putranya Syahidtu Amr ibna Abil Hasan aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Sa'ala Abdullah ibn Zaidin. Bertanya kepada Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi saw alaihi wasallam mengenai sifat wudu'nya Nabi. Maka fada'a bitawur. Maka Abdullah ibn Zaid pun meminta agar didatangkan satu wadah daripada air bejana. Nah, min ma'in yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an nabiyyu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun akhirnya berwudu, mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada mereka yang bertanya. Maka diceritakan bagaimana cara wudunya. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tauri. Maka beliau pun mengilirkan atas kedua tangannya dari taur tadi, wadah bejana tadi, kepada kedua tangannya. Kemudian faghosala yadaihi salasan, mencuci tangannya tiga, tiga kali. Nah. Summa kemudian adkhala yadahu fit tauri. Memasukkan tangannya ke dalam taur tadi. Nah. Kemudian Famat matawastan syakawastan salasan. Maka kemudian dimasukkan tadi tangannya. Kemudian beliau tamat mut. Berkumur-kumur dibarengkan dengan istinsar. Memasukkan air ke hidung dan istinsar dikeluarkannya. Nah. Satu kah? Gayungan. Dilakukan berapa kali? Salasan tiga kali. Bisalasi hurufat dengan tiga gayungan tadi. Bahasa kita cawukan ya. Ini cawuk nah demikian. Summa adkhala yadahu fit taur. Setelah itu kemudian beliau memasukkan tangannya kembali ke bejana tadi. Faghsala wajhahu salasan, maka beliau mencuci wajahnya tiga kali. summa adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Maka beliau mencuci keduanya hingga tercuci bersama dengan kedua sikunya. Ini dua kali. Nah, dua, dua kali. Mencuci tangan dua, dua kali. Summa adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan tangannya, kedua tangannya kembali. Ke taur tadi. Famasaha bihima ra'sahu. Kemudian beliau usapkan dengan kedua tangan tadi ke kepalanya. Bagaimana cara mengusap kepala? Maka kata beliau, fa'aqbala bihima wa barok. Dimulai dari depan, digiring ke belakang. merotan wahidah sekali saja. Dalam riwayat lain, lain dikatakan, pada abi muqaddami ra'sihi dimulai dari bagian depan kepalanya diperjalankan hatta zahama bi zahaba bihima kemudian diperjalankan kedua tangannya tadi ila kofahu sampai dengan tengkuk sampai dengan teng tengkuk nah bukan habisnya rambut namun sampai dengan teng tengkuk nah sampai dengan tengkuk kemudian setelah itu summa raddahuma kemudian berbalik lagi ila makanil ladzi bada ke tempat permulaan dia memulainya Berapa? Marrotan wahidah satu kali. Satu kah? kali. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu summa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kaki kakinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 1000 atau 185 dan Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 235. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah di sini faedah tentang perhatian orang tua terhadap kebaikan agama anaknya. Dari mana diambil? Lihatlah. Hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Yahya Al-Mazini. Yang beliau meriwayatkan dari bapaknya. Berarti menunjukkan bapaknya perhatian dengan agama anaknya. Karena diajarkan bagaimana ilmu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berwudu. Nah, karena pendidikan anak pada asalnya adalah pada atau ditang, dipikul di atas pundak kedua orang tua. Oleh karena itu, barang siapa yang berharap memiliki anak yang soleh, perbaikilah kesolehan dirinya. 6. Nah, kesolehan dirinya dan kesolehan orang tersebut itulah yang akan menjadi sebab rizki bagi anak-anaknya. Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Kisah perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Dikala mereka berdua melewati sebuah kampung, maka mereka pun meminta izin untuk dijamu, dipersilahkan sebagai tamu di kampung tersebut. Namun ternyata harapan yang sangat besar tadi tidaklah memberikan buah yang manis. Karena nampak dari keduanya orang yang berpegang kepada syariat Allah. Justru kampung tersebut menolaknya. Fa'abau ayyudayifuhuma. Menolak untuk menjamu keduanya. Padahal Nabi. Padahal Nabi Allah dua-duanya. Hingga akhirnya mereka berjalan. Fawajada jidaron yuridu ayang qadda. Mendapatkan ada sebuah tembok yang sudah hampir runtuh. Maka mereka berdua memperbaikinya. Menegakkannya kembali. Maka Nabi Musa pun bertanya. Kenapa demikian? Padahal penduduk negeri tersebut telah menyakiti kita. Maka Nabi Khidir mengatakan, adapun tembok tadi, fakana li ghulamaini yatimaini adalah Allah peruntukan bangunan tadi untuk dua anak yang yatim di mana bapaknya sudah meninggal wagana abuhu masoliha dan bapaknya adalah orang yang soleh lihatlah kesolehan orang tua menjadi sebab rizki bagi anaknya nah jadi jangan berpikir kalau saya kaya anakku pasti kaya tidak justru kesolehan inilah yang bisa menjadi sebab anak kita ini menjadi orang yang baik nah barakallahu fikum sehingga kita mendapatkan dalam riwayat-riwayat hadis banyak sekali riwayat anak meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Subhanallah. Keluarga yang soleh. Baitul ilmi. Nah, inilah demikian. Jangan berpikir terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang namanya belajar ilmu agama kata Abu Ghassan madama tuhsinu bikal hayah tuhsinu tuhsinu bikat talab. Selama engkau masih pantas untuk hidup, ya masih pantas untuk belajar. Ya. Maknanya berarti kalau sudah merasa nggak pantas belajar ya. Tadi maknanya kata Imam Syafi'i kalau orang sudah tidak mau belajar ya takfir empat kali empat kali liwafatihi barakallahu fikum. Jadi kalau kita merasa masih pantas hidup, pantas belajar, jangan terkalahkan dengan bisikan seton. Tua-tua kok masih mau ngaji. Ini namanya bisikan seton. Loh justru saya tua. Semakin dekat dengan kematian, saya ngaji mencari bekal mati. Kan demikian, ya? Nah ini demikian harusnya. Barakallahu fikum. Yang muda pun demikian. Nah di sini maka ini pelajaran pertama perhatian orang tua terhadap kebaikan agama anak-anaknya. Kita ambil dari jalan riwayat. Amr bin Nabi Yahya meriwayatkan dari bapaknya. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Kesemangatan mereka para ulama mencari ilmu kepada sumbernya. Mencari ilmu kepada sumbernya tidak mencukupkan dengan di rumah. Nunggu ilmu itu datang tidak. Namun kenapa dari mana? Dari perkataan bapaknya Amr bin Ayani ah, dari perkataan bapaknya Amr Yahya Al-Mazini. Beliau mengatakan kepada anaknya Syahid tu Amr ibn Abil Hasan. Aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan. Berarti dia datang menyaksikan adanya orang yang bertanya. Nah, kalau di rumah mungkin aku mendengar katanya demikian ya. Namun dia datang sehingga bisa melihat. Yang ketiga, barakallahu fikum. Dari mana diambil tadi mengambil ilmu dari sumbernya adalah di sini Amr bin Abil Hasan. Dia bertanya kepada para sahabat Nabi. Bukan bertanya ajarkan saya wudhu. Namun yang ditanyakan sumber daripada ilmu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya turunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang ditanyakan? Ditanyakan bagaimana wudhunya Nabi. Tidak terhenti, tolong ajari saya wudhu. Memungkinkan diajari wudhunya orang yang ngajak ngajari. Namun yang ditanyakan wudhunya Nabi. Ini menunjukkan orang yang cerdas. Mengambil ilmu dari sumbernya. Nah, kenapa? Karena barokallahu fikum. Yang namanya ibadah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tauqifiyah. Ibadah kita kepada Allah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yani al-wuqufu 'inda dalil. La majala lirra'yi fiha. Berhenti dengan perkara yang ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada celah bagi akal untuk ikut mengusulkan. Menurut saya, bagusnya, cocoknya, dan seterusnya. Tidak. Namun wukuf indah dalil. Dalil seperti ini ya sudah kita lakukan. Dan apa itu dalil? Sumber adillah yang disepakati para ulama adalah dua. Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau mau dikumpulkan menurut pendapat yang rojih, juga termasuk padanya adalah yaitu ijma' para ulama. Nah, Ijma para ulama demikian pula kaul sahabi dengan syarat. Nah, dengan syarat syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan tidak ada yang menyelisih dari seorang sahabat pun maka inilah sumber-sumber dalil maka di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid sahabat Nabi meminta untuk diajarkan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena telah lewat dalam hadis yang telah berlalu kemarin pada pertemuan yang lalu. Ketika Utsman ibnu Affan mencontohkan wudhu, Nabi mengatakan mantawat doa nahwa wudhu'i hada. Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, eh wudhunya nah, Nabi. Dikaitkan dengan wudhunya Nabi. Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Bukan dikarang-karang, bukan dianggap bagusnya, bukan enaknya, bukan cocoknya. Namun ngetut apa yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, tentang wudhunya Nabi. Maka Abdullah bin Zaid pun meminta untuk didatangkan air bejana yang ada airnya. Maka beliau mempraktekkan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kembali faedah berikutnya adalah mengajarkan kepada manusia ta'limu bil fi'il ablaq minal ta'lim bil qaul kata para ulama kita mendidik manusia dipraktekkan dengan contoh perbuatan ini akan lebih mengena dan membekas daripada mengajari mereka sekedar dengan ucapan. gino apa mboten? Demikian. Istilahnya wong edewek beriki ngomong lah ngomong tuli gampil nggih. Nah, gampang ngomong ngelakonilah angel Nge. Sehingga di sini dari riwayat ini diambil faedah oleh para ulama ta'limu bil fi'li ablag mintat minat ta'limi bil qaul yaitu mengajarkan kepada manusia yang dibarengi dengan praktek perbuatan ini lebih melekat lebih mengena daripada sekedar dengan ucapan maka ini pula nasihat bagi diri kita masing-masing kita sebagai orang tua merupakan guru bagi anak-anak kita. Sehingga kalau kita mau mendidik kepada anak kita untuk berbuat kebaikan, maka kita pun harus mempraktekkan kebaikan tersebut. Karena jangan sampai menjadi bumerang bagi kita. Satu contoh, ayo bocah pada ngaji, besok tua orang bodoh kayak aku. Ternyata orang tuanya nggak mau ngaji, ya. Malah akhirnya anaknya apa? Mungkin sekarang berangkat karena masih takut kepada orang tua. Akhirnya sudah gede, sudah siap dipukul orang tua tidak sakit. Ayo regelem ngaji dan seterusnya dipukul. Enggak apa-apa, sudah enggak sakit. Nah, iya apa enggak? Nah, demikian. Jawabannya apa? Lah bapak kebe orang ngaji. Kan demikian ya. Lah ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga kadangkala sebab Kenapa gagal dalam mendidik anak kembalinya karena kesalahan orang tua tidak mencontohkan contoh yang baik. Nah, ini yang pertama harus kita introspeksi. Nah, barakallahu fikum. Namun jangan menjadikan pesimis ketika kita bukanlah orang yang soleh dengan kesolehan yang sempurna. Berarti tidak bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleha Bukan maknanya demikian. Namun, namun salah satu upaya untuk bisa mewujudkan generasi soleh dan soleha adalah contoh yang dicontohkan oleh orang tua yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Maka kemudian masuk kepada pembahasan. Maka di sini pun Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu beliau mencontohkan kaifiyah tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa di antara jenengan yang masih ingat hadis kemarin prakteknya? Ya. Kalau hadis Utsman bin Affan kemarin mencontohkan wudhu hampir sama. Dicuci tangan berapa? Tiga kali. Kemudian dicuci wajah tiga, tiga kali. Dicuci tangannya sampai dengan siku berapa kali? Tiga kali. Ya, diusap kepala, kemudian dicuci kaki tiga, tiga kali. Itu kemarin hadisnya Utsman. Hadis Abdullah bin Zaid di sini kita cermati lagi. Dicuci tangan tiga, tiga kali. Dicuci wajah tiga, tiga kali. Kemudian tangan dicuci sampai dengan siku berapa kali? Dua kali. Ya. Kemudian kepala satu kali dengan penegasan caranya. Dengan penegasan cara caranya. Kemudian dicuci kakinya. Tidak disebutkan tiga kali berarti dibawa kepada yang muqayyad. Nah, Berarti tiga, tiga kali. Berarti ada perbedaan atau tidak? Nah, Ada perbedaan. Lah inilah indahnya Islam. Barakallahu fikum. Di dalam Islam, barakallahu fikum, selalu kita menanamkan yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah kepada Allah adalah tauqifiyah, maknanya ngetut dalil yang benar-benar datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut pendapat fulan atau alan. Kalau memang Nabi mencontohkan praktek yang berbeda-beda. Dan secara penelitian betul-betul sampai kepada Nabi. Maka kita pun mempraktekkan boleh ini, boleh itu. Nah, adapun kalau datang suatu permasalahan, koh berbeda, maka apakah kita bisa mempraktekkan ini dan itu? Tidak. Seorang muslim selalu menegakkan yang pertama, ada datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau datang kedua-duanya ada, kita boleh mempraktekkan dua-duanya. Kalau ternyata salah satunya tidak ada, maka kita tinggalkan yang tidak ada contoh dari Nabi. Kita ambil contoh yang dari Nabi. Nah, Demikian para kalafikum. Maka di sini dibahas oleh para ulama bahwasanya perbedaan ibadah, perbedaan di dalam Islam ada dua. Ada du? dua. Perbedaan perselisihan dalam perkara akidah ideologi keyakinan rukun-rukun iman diantaranya. Maka yang seperti ini tidaklah kita boleh menerima adanya perbedaan. Harus kita iman kepada Allah. Yang Allah itu adalah sang pencipta pemberi rizki. Oleh karena itu wajib bagi kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Karena dialah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Koh seandainya ada orang, saya meyakini Allah yang mencipta rezeki namun saya ibadah kepada selain Allah. Maka kita katakan ini menyimpang, tidak kita terima. Nah, karena ini perbedaan yang tidak dibolehkan dalam syari syariat. Iman kepada malaikat harus kita imani. Kok ada orang menyatakan saya tidak beriman kalau malaikat itu ada? Maka yang seperti kita tolak. Anda menyimpang karena ini adalah perbedaan yang tidak ditolerir dalam syariat ini. Ada orang menyatakan, saya tidak beriman kalau surga dan neraka itu sudah ada. Kita tolak. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari rukun-rukun iman. Berarti Anda menyimpang karena menentang Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang harus kita yakini. Nah, dan masih banyak perinciannya. Ini sebagai gambaran. Nah, yang kedua adalah perbedaan yang memang di sini masih bisa kita toleransi. Yaitu dalam perbedaan yang di situ dibolehkan seorang untuk berijtihad. Berijtihad. Maka di sini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah perbedaan tata cara yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Seperti sifat wudhunya beliau. Di dalam hadis Utsman ibnu Affan, hadisnya sahih dan masih berlaku Nabi mencontohkan cara wudhu tiga kali, tiga kali semuanya kecuali kepala. Ya. Di dalam hadis Abdullah ibn Zaid hampir mirip seperti hadis Utsman ibn Affan dibedakan mencuci tangan sampai dengan siku berapa kali? Dua kali. Dan hadisnya sahih. Berarti boleh kadangkala kita dengan hadisnya Utsman, boleh kadangkala kadangkala kita dengan hadisnya Abdullah bin Zaid. Kalau ditanya lo jenengan kurang satu. Oh, saya sedang mengamalkan hadis Abdullah bin Zaid. Bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Ya. Dia akan mengatakan sah karena sesuai Nabi, tidak sah karena tidak sesuai dengan na Nabi. Dan datang yang lainnya masih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Dalam urutan hadis 1184 atau sekian. Datang hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ma Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan marratan. Dahulu Nabi pernah berwudu mencucinya semuanya satu kali satu kali. Cuci tangan satu kali, kumur-kumur, istinsak, instinsar satu kali, mencuci wajah satu kali, tangan dicuci sampai siku satu kali, satu kali kanan, satu kali kiri, semua satu kali. Beda apa enggak? Berarti kalau begitu beda lagi. Ini namanya ikhtilafut tanawu, Perbedaan praktek yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang seperti ini kalau memang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan urutan sanat yang sohi sampai kepada Nabi dan masih relevan berlaku, bukan dihapus, maka ini boleh kita amalkan, boleh ini, boleh itu. Difahami ini? ini? Namun kalau tidak didasari dalil, namanya khilaf tabot. Satu ada tuntunan yang jelas dari Nabi, satu tidak. Ini karena saya cocoknya demikian lawis biasane kayak gini. Maka yang seperti ini, ini adalah keliru. Yang wajib kita kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Lo kenapa demikian? Karena ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berhenti di atas dalil. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, bukan menurut yang lainnya. Namun bagaimana Nabi mencontohkan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Nah. Yang ketiga, khilaful afham. Khilaf di dalam memahami. Seperti contoh seorang memahami ada hadis yang banyak. Saya juga ada dalilnya ini contohnya demikian, ya. Mereka mengatakan katanya ada dalilnya. Namun setelah diteliti dalil yang jadi pegangan ternyata lemah atau doif. Maknanya tidak sampai kepada Nabi dengan benar. Berarti kekeliruan. Nah, sementara hadis yang sahih adalah sampainya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tentang ibadah kunut subuh. Mereka mengatakan ada hadis dari Anas bin Malik mengatakan konatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yufarikot dunya. Nabi ini membaca kunut dalam sholat fajar sampai dengan meninggal. Hadis ini direwetkan oleh Sunan 6. Di sana ada hadis yang lainnya. Yang direwetkan di dalam Sohih. Dari Anas Ibn Malik. Qanatan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam syahron. Yada'u ala riklin wa taqwan. Nabi dahulu melakukan kunut sekedar sebulan saja. Mendoakan Riklin dan Rakwan yang mereka membunuh 70 orang yang membantai. Eh, yaitu yang mereka membantai 70 orang utusan Nabi untuk mengajari Al-Quran. Malah dibunuh oleh mereka. Sehingga Nabi membaca kunut nazilah yang ketika itu dibaca pula dalam sholat subuh. Selama berapa? Sebu, sebulan. Berhenti setelah itu. Berarti pertentangan tidak dua hadis ini? Pertentangan. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, jalan hadis yang pertama yang mengatakan hatta yufarikot dunia sampai dengan beliau wafat, ternyata setelah diteliti ada di sana seorang yang menyampaikan hadis ini bersama yakni Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, ada rawi bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Yang kata para ulama di zaman beliau, ajma'u ala dha'fihi, sepakat ini rawi yang lemah. Tidak bisa dipegang periwayatannya. Berarti kalau begitu adalah lemah. Sehingga kita mengatakan kenapa Anda tidak melakukan ini? Karena hadisnya lemah. Adapun kalau memang ada kunut nazilah, maka kita pun akan membacanya walaupun di sholat subuh, bahkan sholat maghrib, isya, dan duhur sekalipun. Nah, karena inilah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini makna ibadah tauqifiyah. Maka bagaimana yang seperti ini, khilaf yang seperti ini, kembalinya kita melihat apakah dalil penyandaran tersebut sampai kepada Nabi atau tidak. Kalau ternyata satu do'if, satu sohih, maka kita berpegang kepada yang sohih. Dan yakinilah itulah sunnah Nabi. Nah, itulah sunnah Nabi. Dan kita menyalahkan kenapa? Karena Anda berpegang dengan hadis yang lemah. Nah, ya lemah-lemahakan hadis bukan demikian. Makna hadis itu lemah, maknanya tidak sampai kepada nah, Nabi. Seperti seandainya seorang mengatakan, Fulan itu orangnya eh, jahat, pelit, dan seterusnya. Misalnya atau dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, saya paling benci kepada misalnya Fulan demikian. Padahal orang tersebut tidak mengatakan sampai kepada saya. Apakah saya akan mengatakan, ya walaupun nyatanya situ tidak sampai ke situ, tapi kan sudah menyebar kemana-mana, tetap saya pegang. Nah ini namanya kita benar apa salah? Benar apa salah nih kata seniku? Lah makna hadis to'if itu seperti itu. Hadis yang tidak sampai kepada Nabi dengan penyandaran yang kuat, pegangan yang bisa dipegang. Kau terus dipertahankan maknanya ya kayak tadi. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Orang yang sengaja berdusta dengan mengatasnamakan nabi, maka bersiap-siaplah dia menyiapkan tempat duduknya daripada neraka. Naudzubillah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa ini pelajaran bagi kita. Di dalam kita menghadapi perselisian-perselisian yang ada, jalan keluarnya bukan kembali menurut saya, menurut fulan. Namun kembalinya kepada sunnah. Kembalinya kepada sunnah. Kenapa demikian? Karena yang namanya perselisian itu pasti ada. Itu pasti ah ada. Dibawakan oleh para ulama, oleh Al-Uqaili dan yang lainnya riwayat yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmah perselisian umatku perbedaan umatku adalah rahmat hadis ini setelah diteliti oleh para ulama la aslalahu sanatnya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis ini diadakan oleh mereka ashabu al-muta'assibin yaitu orang-orang yang fanatik kepada pendapat-pendapat tertentu untuk membela pendapat dan juga penemuannya. Sehingga dibawakan, digulirkan hadis-hadis semacam ini. Padahal barakallahu fikum yang benar namanya ikhtilaf berbeda tatkala seorang keluar dari tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya berbeda. Nah, Coba kalau kita semua sepakat kembali kepada sunnah, tentu akan diraih persatuan yang hakiki. Persatuan yang hakiki. Dan disitulah yang paling dibenci oleh orang-orang kufar. Yang paling dibenci oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka ingin menfitnah. Sehingga mereka ingin menggambarkan orang-orang yang berpegang kepada sunnah adalah orang yang ingin membuat perpecahan. Ingin membuat yang namanya kerusuhan dan seterusnya. Yang intinya supaya manusia lari dari sunnah. Lari dari sun, sunnah. Maka ma'asyirul muslimin rahimani wa Ini faedah berikutnya. Jadi Sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari beliau dengan beberapa sifat, diantaranya empat sifat. Sifat yang pertama adalah berwudhu dengan cara mencucinya satu kali semuanya. Ini boleh, boleh. Namanya khilaf tanawu, khilaf praktek yang dicontohkan nah, Nabi. Berdasarkan hadis Abdullah ibni Abbas 6 yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. 6 yang kedua adalah berwudu dengan dua kali dua kali. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Dan juga yang ketiga berwudu dengan tiga kali tiga kali, dengan riwayat kecuali kepala satu kali, dengan riwayat Utsman bin Affan dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, seperti riwayat Utsman hanya saja mencuci tangan sampai dengan siku dua, dua kali. Nah. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi nas-nas yang seperti ini semuanya benar datang dari Nabi? Maka kita kadangkala mempraktekkan ini, kadangkala itu. Nah, namun diilmui dulu. Dalam rangka apa? Pertama, supaya kita menghidupkan syariat, jadi tidak mati. Ya, menghidupkan syariat, jadi tidak mati. Yang kedua, menghilangkan hati kita dari sifat jumud dan fanatik. Karena ini semuanya datang dari nah, Nabi. Nah, walaupun kadang-kala kita memandang ini yang afdol adalah yang sifat hadisnya Utsman karena sempurna, namun boleh kadang-kala untuk menghilangkan jumud dan fana fanatik. Nah, mungkin di rumah biar tidak terjadi gejolak, ya. Kalau di hadapan masyarakat yang umum, kita wudhu. Wah, itu orang gara-gara ngaji itu wudhunya tidak sah. Karena belum sampai ilmu kepada mereka. Wudhunya satu kali satu kali. Mungkin di rumah kita praktekkan. Mengobati hati kita dari fanatik. Tidak mengapa di hadapan manusia yang sudah ngaji. Oh, sudah paham. ya Sudah paham. Namun kalau di hadapan masyarakat yang belum tahu dan sebagainya, oh itu kok wudunya satu kali ya, wah sholatnya nggak sah, aku nggak mau makmum di belakangnya. Nah seperti itu nih nginobotan. Nah diara naran arani. Nah maka dari itu semangatlah belajar agar mengetahui ilmu. Nah barakallahu fikum. Maka ini sifat wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita ambil perkara tentang sunnah sunnah sunnahnya masih banyak faedah dalam hadis ini insya Allah kita petik beberapa faedah yang lainnya dalam pertemuan yang akan datang nah ini yang mudah kita pelajari di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu agama yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkan amalan soleh yang sesuai, selaras dan lurus sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalan beliau. Nah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada diri-diri kita dan kaum muslimin seluruhnya untuk cepat kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah di atasnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.